kejadian yang menimpa kaum muslimin saudara kita di bumi Syam dengan kondisinya apakah yang baik menurut ulama al-sunnah menyikapi dengan bijak bagaimana dengan perjuangan VSA Free Syria Army ini kalau dalam bahasa Arab disebut Jaisul Hur angkatan militer yang membela dan dari pemerintah Asad para pejuang yang murni karena agama Islam tidak ada bendera jihad di Syria itu yang ulama bicarakan tidak ada bendera jihad jihad harus ada sekian syarat kriteria untuk dikatakan itu jihad fisabilillah li'la kalimatillah ada bendera di sana yang diangkat bendera mana yang li'la kalimatillah Hatta VSA ini campuran isinya. Ada orang-orang liberal, ada orang-orang kufar bahkan di dalamnya. Yang benci sama Asad banyak. Bukan muslim saja. Hatta sebagian Nasoro, orang-orang Kristen ini gabung di sini. Angkat senjata ngelawan Asad. Kif yang seperti ini jihad fisabilillah kufar di dalamnya sebagiannya orang-orang politik, orang-orang campur aduk sudah nggak jelas makanya para ulama menasehatkan kepada kaum muslimin sebisa mungkin sebisa mungkin seperti Syekh Ubaid sebutkan mereka lari menyelamatkan diri nyawa taruhannya kehormatan wanita anak-anak orang tua lari Selamatkan diri. Itu yang terbaik bagi kaum muslimin. Karena nggak mampu mereka ngadepi. Konyol ya akhi. Kif. Tentara kamu hadapi. Orang yang tiap hari dilatih militer digembleng mati-matian. Dengan kamu yang tiap hari kerja profesi sebagai pedagang, wailah orang kantoran, suruh ngadepi mereka, ya hancur kamu. Muslimin dipaksa berjihad, berperang lawan mereka. Pasukan Asad yang kejam bengis dan militer terdidik. Makanya tidak hanya cukup karena penguasa itu ada padanya kekufuran kufrun bawah boleh kemudian kudeta dan berontak melawan dia nggak cukup betul kamu tahu dia kufar ada kekufuran padanya tapi untuk bolehnya kudeta bolehnya berontak perlu syarat-syarat lain terutama yang terpenting kekuatan mampu tidak ngadepi perhitungkan dan para ulama melihat tidak mampu kaum muslimin di Syria. Bahkan di banyak negeri, bukan hanya Syria, nggak mampu. Mampu apa? Mengangkat senjata nggak bisa. Nah kalau ini militer kan terdidik, bagaimana supaya tepat sasaran, titis, ada sniper, ada ini, bagaimana ngelempar bom ini, itu senjata-senjata teknologi, mutakhir. Nah, muslimin bisa apa? dipaksa untuk harus berjihad, berperang, lawan ini orang kafir, tohut, hafid asad begini, zalim. Orang nggak mampu kamu paksa untuk melawan, konyol akhirnya jadi bulan-bulanan. Berapa ribu korbannya kaum muslimin? Berapa anak yatim? Berapa janda? Berapa kehormatan? Nyawa? Ini karena fatwa-fatwa yang menyesatkan. Dipaksa jihad, dipaksa kudeta, dipaksa bergerak, dipaksa melawan. Naudzubillah min dalik. Melarikan diri. Itu yang paling selamat. Dari awal ulama nggak ada yang memfatwakan jihad. Ulama sunnah tidak ada yang memfatwakan jihad di Syria. Yang memfatwakan jihad kan orang-orang bodoh. Orang-orang sesat. Kordowi, Yusuf Qardawi, Muhammad Arifi, Fulan, Fulan, Adnan Arur. Orang-orang jahil ini yang berfatwa, perang, perang. Jatuhkan ini Tahu, orang kafir, ini Nusairi, Afid Asad, begini. Ketika ulama berbicara, jangan, jangan, jangan. Kalian nggak mampu, kalian lemah. Segera dituduh, itu memang ulama pemerintah. Itu ulama di ketiaknya Amerika. Mendukung orang kafir, begini, begitu. Der, terjadi peperangan pecah. Korbannya siapa? Muslimi. Yang jadi korban siapa? Rakyat sipil. Sekarang siapa yang jadi anteknya orang kufar? Yang mengorbankan ribuan kaum muslimin siapa? Ulama sunnah atau ulama sesat tadi? Jawab sendiri. Lari menyelamatkan nyawa dan agama dan itu bukan pengecut. Itu keberanian. Lari menyelamatkan agama dan nyawa, kehormatan itu keberanian. Itu keselamatan, itu kemenangan. Terbukti ketika Ya'juj wa Ma'juj keluar di akhir zaman, kaum mukminin bersama Nabi Isa alaihissalam yang turun di akhir zaman Allah perintahkan kepada mereka untuk lari ke puncak-puncak gunung berlindung menyelamatkan diri dikatakan kepada mereka la kibalalakum biha kalian gak akan mampu menghadapi Ya'juj wa Ma'juj gak bisa kalian hadapi Dajjal sudah dibunuh. Tapi Ya'juj wa Ma'juj nggak akan bisa kamu. Kejamnya, pengisnya, alhamdulillah sudah. Sampai dalam hadis disebutkan setelah dia membunuh, setelah dia menghancurkan Ya'juj wa Ma'juj. Kata mereka, kita sudah hampir menghabiskan seluruh penduduk bumi. Sambil panah mereka arahkan ke langit kata mereka sekarang kita hancurkan yang di langit karena kesombongannya disebutkan kepada Isa dan mukminin kalian gak akan bisa ada Yajuj lari disuruh menyelamatkan diri dan itu kemenangan bagi mereka kenapa Gak dipaksa udah Bismillah Hadapi ya juzo maju Lawan sudah perangi, sudah mati visabilillah. Syahid. Tapi disuruh lari. Disuruh menyelamatkan diri. Naudzubillah Nabi Isa pengecut, takut mati. Nabi ini. Dan itu perintah Allah untuk beliau dan yang bersamanya menyelamatkan diri. Begitulah fatwa para ulama. Kita hanya bisa berdoa agar Allah menjaga dan melindungi muslimin yang di sana sertakan dalam doa antum muslimin yang di Aleppo dalam keadaan kesibukan masing-masing antum dalam doa masing-masing mungkin anaknya sakit orang tuanya begini doa kepada Allah kepentingannya sendiri-sendiri jangan lupakan saudara-saudara antum yang di alipu nah. terus mereka hizbiyin dan ahlul bidah begitu bikin ulah kemudian merekanya berfoya-foya setelah teriak-teriak suruh jihad suruh ngelawan suruh kudeta melawan Hafid Asad suruh berontak mereka nya tamasya ke sana kemari bersama keluarga dan anak-anaknya kaum muslimin dibantai dia sedang tamasya sedang safar bersama anak keluarganya menikmati masa libur dalam keadaan anak muslimin jadi korban, yang kepalanya pecah, yang wajahnya ini, yang hmm. Setelah itu teriak-teriak mereka. Mana negara Arab? Mana solidaritas negara-negara Arab? Mana nggak ada yang bantu? Dia yang berbuat, orang lain yang dia lempar. Hasbunallah wa ni'mal wakil.